penting jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Doakan dia, ibunya, yang mengandungnya, yang menyusukannya, yang melahirkannya. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umat. Tak ada yang paling kabul doanya selain doa ibu. Maka kalau ibu marah sama anak itu jangan panggil dia hei hantu. Maka dia menjadi ghostbuster. Panggil dia dengan doa yang hebat. Hai calon bupati Labuhan Batu. Hai calon gubernur Sumatera Utara ke sini kau sebentar nak. Itu doa luar biasa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Tunjukkan aku nanti kawanku di surga siapa? Kata Allah, pergi kau ke pasar. Di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar, ditengoknya lah yang masuk-masuk surga itu tak meyakinkan gayanya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. yang ambilnya daging potong-potong jual, ambil daging potong-potong jual. Ini kawanku masuk surga tak level diikutinya tukang daging pulang ke rumah sampai di rumah daging dipotongnya habis itu dicucinya diletakkannya daun sop dimasaknya selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya makan mak selesai makan emaknya berdoa apa kata emaknya ya Allah masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam Pernah tak ibu mendoakan anak? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum berdoa. Sekarang boleh Pak Jangan, saya mau ceramah. Nanti habis sholat zuhur, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sekolahnya terserah. Sekolahnya terserah, tapi basicnya sudah pesantren. Anak kau di mana? Pesantren. Eh, kampungan. Anak kuliah hebat di mana? Islamic boarding school. Orang kita ini mudah ditipu pakai bahasa Inggris. Isinya itu-itu juga. Islamic boarding school, pesantren lah itu. Kau tadi ke Medan naik apa? Dari Jakarta Naik lion. Hmm. Eh, Kau naik apa? Aku naik lion. Sama lah tuh. Kau tadi sarapan pagi makan apa? Aku makan ayam goreng. Ah, orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama. Minyak jelantah juga. Mau dibohongi dengan kata-kata. Oleh sebab itu maka terserahlah mau buat SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, terserah. Yang penting nanti setelah itu dia mau jadi apa. Anak ibu dia tidak mau diam, tapi dia mau terbang macam Raja Wali. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang, tapi nanti hari petang dia akan pulang. Karena dia tahu di mana letak sarang. Silakan kau terbang nanti. Anak saya tak bisa terbang Pak Ustaz. Dia hanya diam saja mengeram. Berarti dia itik petelur. Maka biarkan dia bertelur. Kenali anak kita baik-baik. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil. Masukkan dia fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Lepak. Lepak. Bapak PN ada di sini. Martil aja di bawah. Lepak. Orang yang bawa martil itu dua kemungkinan. Kalau tak hakim, tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. Masukkan dia ke fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik dua kemungkinan. Kalau tidak menyuntik dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustaz Somad dulu waktu kecil bawa apa? Saya tanya lah mak saya, aku dulu kecil bawa apa mak? Kemana-mana kau bawa pena. Rupanya mau menulis buku. Itulah buku serahkan ke Pak Bupati tadi nulis buku 37 masalah populer 33 tanya jawab kurban 30 tanya jawab puasa 99 tanya jawab sholat oh Ustadz Somad mau jual buku ya tidak buku itu download gratis dalam bentuk PDF buka HP Play Store setelah terbuka Abdul Somad LC buku download gratis 5 menit dapat sudah ku download 5 jam kenapa tak dapat? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Mau masuk surga tak bermodal. Singgah ke rumah makan, toilet. Apa kata toilet? Buang air kecil 2000, air besar 3000. Keluar orang dari dalam, dimasukkannya 3000. Marah penjaganya. Berapa kau masukkan? 3000, 5000. Aku kan buang air besar, air kecil kan juga mau ke WC tempat najis tempat setan aja 5000 ini mau beli paket masuk surga Oleh sebab itu maka yang kaya raya bantu agama ini dengan hartanya. Ma'akal tafa'af naita yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'af laita yang kau pakai lapuk Sudah berapa peci lapuk Sudah berapa baju koko lapuk Sudah berapa kain lapuk Wa mata sedak tafa'af daita yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.